Gracias. a dibaca pada waktu petang tiga kali tiga kali. Pada yang sekalian ini menunjukkan betapa pentingnya ketiga surah ini dan apabila kita laksanakan dengan penuh keyakinan, insya Allah Allah akan memberikan penjagaan kepada kita. Bukan berarti kita ini tidak akan dikenak lagi oleh bahaya, tapi insya Allah hadirin yang kami muliakan, artinya frekuensi daripada bahaya Italian and English. Tetapi berbeda mustaqim sesungguhnya syaitan telah menghalangi mereka dari jawaban yang paling benar. Iya. Di dalam ayat yang lain dikatakan, Ya Adamu, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setan itu menggoda dan menipu Nabi Adam. Pohon yang tadinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu hadhihi sajarah, tapi setan mengatakan, Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi jadi tak kutunjukkan kepadamu pohon kekekalan wa mulkin la yablak dan kerajaan yang tidak sirna. Para jemaah sekalian, bukan itu saja. Wa qasama huma inni lakum ala minan nasihin. Malahan setan bersumpah, sumpah kidomo. Di kau ini Jadi sudah sumpah kami dengan nama Allah lagi ya. Nabi Adam tak dia percaya kepada setan akhirnya ia memakan buah pohon dengan gigitan yang kuat supaya tidak lepas. Maka para jemaah sekalian yang kita akan kaji dan selalu dengarkan di sini adalah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para ulama Rasulullah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah sekalian, kalau di sini kita akan mendengarkan hal-hal yang kita yakini menenangkan perasaan kita karena itulah yang dekat kepada sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka belum tentu di tempat-tempat yang lain kita akan mendekatkan mendekatkan yang seperti ini. maka ada ulama yang mengatakan al ilmu dinun ilmu itu adalah agama Fandur maka perhatikanlah dari mana kamu mengambil ilmu kamu karena kalau kamu mengambil ilmu berarti kamu mengambil, mengambil agama hadirin yang kami muliakan. Begitu banyak yaitu pendapat-pendapat yang ada di dalam masyarakat sekarang ini yang bermacam-macam dan semuanya mengaku benar. Tetapi para jemaah sekalian, kalau ditimbang dengan timbangan hadis yang kita sebutkan tadi, maka mereka itu sangat jauh daripada kebenaran. Para jemaah sekalian, rupanya manusia itu sangat mudah sekali ditipu dengan iming-iming, dengan janji-janji yang bermacam-macam. Maka menurut para ulama kita, ada dua ciri khas daripada golongan yang menyimpang itu. Ciri khas yang pertama ialah selalu menonjolkan pemimpinnya sebagai orang yang luar biasa. Punya ilmu begini, bisa begini ya ada seorang ibu menyampaikan uh, eh, SMS kepada saya Pak Ustadz ini ada teman saya mengajak saya untuk masuk di pelatihan salat khusus ya nah, tentunya salat khusus ini tidak biasa dilaksanakan di hotel-hotel yang mewah dan bayarannya juga tinggi sampai 500 ribu itu masih rendah itu mungkin puluh ribu untuk mendapatkan syarat khusus. Tetapi temannya ini mengatakan, Ibu, kita punya ustadz itu bukan orang biasa, Bu. Bagaimana? Bukan orang biasa. Dia bisa mengetahui iman kita itu benar atau tidak benar. Iya. Kalau orang biasa, wih, kalau langsung tujuh bayar saja puluh ribu tapi karena ibu ini ya biasa juga mendengarkan ceramah-ceramah, maka dia tanya, kira-kira bagaimana itu Pak Ustaz? Katanya itu imamnya dan gurunya luar biasa, bisa mengetahui hati kita. Apakah sudah benar? Apakah kuat imannya atau lemah imannya? Wah ini menarik Pak Ustaz. Saya bilang, tunggu dulu, saya tanya dulu sama Ustaz Abdul Muttalib Al-Khairat Beliau adalah dosen bantuan pemerintah saudara Saudi Arabia untuk Umi. Nah, maka saya tanya beliau, ya, bagaimana ini kira-kira? Saya bersalah tanya kepada beliau. Katanya jangan dipercaya kalau begitu. Iya, jangan dipercaya. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu saja orang yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang masuk surga dan imannya itu kalau ditimbang sama dengan imannya atau lebih berat daripada um-, imannya umat ini dia juga tidak tahu mengenai orang munafik dia tidak tahu mengenai orang munafik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hadirin yang kami muliakan seorang yang luar biasa juga yang disebutkan dalam salah satu keterangan bahwa Allah itu selalu meletakkan kebenaran di lidahnya Umar bin Khattab, dia juga tidak mengetahui orang munafik ternyata ada orang yang sudah berniat membunuh beliau, ya beliau juga tidak tahu. Jadi tidak mengetahui apa yang akan sesat selama-lamanya kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, turunlah ayat-ayat yang terakhir kepada beliau yang mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini saya telah sempurnakan kepada kamu agamamu. Itu sudah sempurna agama Islam ini wa atmamtu alaikum nikmati dan aku sudah cukupkan kepada kepadamu nikmat-nikmatku wa raditu lakumul Islam adina. Saya juga sudah rela Islam ini sebagai agama kamu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa min syai'in yuqarribukum ila al-jannati wa yubahidukum 'anil nari illa wa qad amartukum bihi." Tidak ada sesuatu yang bisa mendekatkan kamu ke surga menjauhkan kamu dari neraka, saya sudah suruh kamu dengan hal ini. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menjauhkan kamu dari surga, mendekatkan kamu ke neraka, saya sudah larang kamu dari badan Berarti ini ajaran Nabi sudah sempurna atau belum? Dia sudah sempurna. Maka tidak usah kita ini macam-macam lagi. Mau tarekat, anu beden, anu beden. Jangan dibeleng-beleng. Iya, yeah. kita cari yang yang pasti-pasti saja ya maka ulama itu mengatakan yang sederhana tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada yang ramai tetapi tidak ada dalilnya hadirin yang tadi kita manusia ini suka tertipu mana dia Aminuddin dia mengaku mendapat wahyu dari Jibril mana ini dan itu yang paling aneh para jemaah sekalian baru-baru ini ada ketua LPPI pusat datang pada tanggal 16 Maret yang lalu meresmikan LPPI di kantor Wahda Islamiyah beliau menceritakan bahwa di Jawa itu ada satu aliran di mana pemimpinnya itu mengaku Tuhan dan orang percaya Tuhan karena Tuhan dia mewajibkan kepada pengikutnya 10% kamu punya pendapat tetapi bidadarinya itu artinya minim pakaiannya tidak boleh pakai pakaian karena bidadari dan dia Tuhan jadi ini terjadi bertahun-tahun demikian para jamaah sekalian akhirnya ada dua di antara pengikutnya ini suka sama suka dan mereka itu melaksanakan pernikahan dengan restu Tuhannya tetapi di waktu dia melakukan pernikahan ini secara sah di hadapan penghulu, ini Tuhan kasih tahu suaminya itu wanita, eh kamu enam bulan jangan dekat-dekati istrimu. Kemudian dia kasih tahu ini istrinya, enam bulan jangan kau evidence. kelihatan di waktu Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu surga maka Jibril disuruh meninjau surga sesudah dia meninjau surga dia kembali membeli laporan ya Allah kalau saja manusia tahu itu surga hai mau semua masuk ya tidak ada satupun yang ketinggalan mau masuk surga. Sekalinya surga itu diberikan pada pos-pos yang harus dilewati. Maka Jibril disuruh pergi meninjau. Baru debat-debat. Mas, ada nih pos salat, posnya puasa, pos salat, haji, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Maka Jibril kembali kepada laporan mengatakan, Ya Allah, kalau begini pagarnya surga, mana anak Orang Makassar itu mengatakan malah anak kita saya. Saya khawatir jangan-jangan tidak orang tidak ada orang bisa masuk surga kalau begitu. Karena begitu banyaknya Pak harus dilewati ini pos-pos. Di waktu Allah menjadikan neraka, lalu diberi disuruh pergi meninjau, dia kembali. Aduh, aduh, bahaya. Kembali mengatakan dia ya Allah, kalau manusia itu tahu bagaimana siksaan yang ada dalam neraka tidak ada yang masuk ya Kemudian sesudah itu neraka diberikan hiasan, diberikan hal-hal yang sangat menarik, tidak sembahyang, tidak puasa, semau gue, pergaulan bebas, eh, itu pokoknya semau apa yang dia inginkan hawa nafsu. Maka para jemaah sekalian, Jibril pergi meninjau kembali memberi laporan mengatakan ya Allah kalau begini daya tariknya neraka bisa-bisa tidak ada manusia yang tidak masuk ke dalamnya ya nah jadi ini hanya yang kami dan kita perlu hati-hati jangan kita itu terpengaruh dengan banyaknya banyak tawar rame tawar apakah cocok dengan sunnah apakah cocok dengan hadis dengan Quran para jemaah sekalian sekarang ini banyak di samping pendapat yang seperti itu yang ada dalam masyarakat sekarang ini adalah bahaya Ahmadiyah. Meskipun Ahmadiyah ini sudah ada artinya SK bersama dari tiga menteri untuk membekukan kegiatannya, tetapi sebenarnya Ahmadiyah ini ada kata bisa pemerintah memberikan keputusan untuk artinya membubarkan Ahmadiyah di Indonesia ini artinya karena Karena bagaimanapun Ahmadiyah ini tetap merupakan bahaya, tetap merupakan duri di dalam tubuh menurut orang Syiah adalah pengkhianat-pengkhianat daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berbahaya sekarang ini hadirin yang kami muliakan, ternyata Profesor Jalaluddin Rahmat itu sudah mendapat, mendaftarkan dirinya di Universitas Islam Negeri di Alauddin ini untuk memperoleh gelar doktor. Kenapa dia ingin memperoleh gelar doktor? Padahal sebenarnya dia sudah profesor. Karena dokter yang dia dapatkan selama ini adalah dokter dalam ilmu komunikasi kibarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang dia terlambat masuk Islam, tetapi karena kelebihan yang dia miliki, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih dia sebagai seorang penulis wahyu. Silahkan baca dalam tafsir atau terjemahan Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama itu disebutkan bahwa sahabat Nabi yang paling banyak menulis wahyu ada dua orang salah satu di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan tapi menurut Profesor Jalaluddin Rahmat, ini orang sudah dilaknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Dalil yang dia kemukakan, pernah katanya Abu Hurairah atau Ibnu Abbas disuruh manggil Muawiyah. Setelah dipanggil, maka sahabat yang disuruh ini kembali mengatakan, Ya Rasulullah, Muawiyah sementara makan, jadi belum datang. Kemudian disuruh lagi panggil. Maka dia kembali mengatakan ya Rasulullah, Muawiyah sebentar makan. Ketiga kalinya dipanggil lagi, dia katakan Muawiyah sebentar makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asba'allahu batnahu." Semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Nah, menurut Jalaluddin Rahman coba lihat dilaknat itu sama Nabi dengan ucapan yang seperti itu Padahal para jemaah sekalian, menurut pakar-pakar bahasa Arab, penjelasan mereka baik melalui lisan maupun yang tulisan itu mengatakan bahwa kata-kata seperti ini sama sekali bukan laknat. Ini adalah kata-kata yang mengandung keakraban. Ya. Jadi seakan-akan kalau dalam bahasa Bugis dek mana pajana manre, dek mana pajana manre, dia mari-mari nang maghrib. Itu bukan berarti dia melaknat, tetapi aduh kenapa makan terus. Para jemaah sekalian sama dalam hadis Nabi yang mengatakan tungkahul mar'au tuli arba'in dinikahi wanita itu karena empat karena kecantikannya karena keturunannya karena hartanya dan karena agamanya maka Nabi SAW mengatakan fakta bidati din Pilihlah yang mempunyai agama yang baik tak Taribat datang Nanti kamu punya tangan itu berlumpur Sebenarnya itu ungkapan yang tidak baik Apa artinya itu tangan berlumpur? Begitu dia punya kemiskinan Sehingga dia itu tidur tidak ada lagi alasnya Langsung dia punya apa namanya badan dan tangan ini Langsung di tanah Itu kan tidak baik tapi ini bukan berarti mana tidak baik. Ini adalah kata-kata keakraban yang, yang maksudnya baik. Semoga kamu beruntung. Begitu juga para jemaah sekalian, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apakah hanya dengan lidah ini kita bisa masuk ke dalam neraka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fadilat kaumuka." Sebenarnya ini kata-kata tidak tidak baik kalau menurut asal artinya tapi kau muka Semoga ibumu mandi Tetapi sebenarnya bukan begitu maksudnya Itu adalah kata-kata akratan Tetapi ternyata pada zaman sekalian Karena Jalaluddin Rahmat itu Memang sudah begitu otaknya Selalu menganggap sahabat itu jelek Kata-kata yang mengandung makna yang baik Dia katakan jelek Jadi ini pertama-tama menunjukkan bahwa Dia tidak terlalu paham bahasa Arab Seakan-akan dia yang dapat sekarang bahwa Nabi itu melaknat Muawiyah termasuk juga bahwa dalam hadisnya itu memang dan memantaunya itu tidak ada yang ada dalam hadisnya kecuali sifat dengki kepada para sahabat nah, maka para jemaah sekalian ini saya sampaikan seperti ini. Maka para jam sekalian, banyak hujan sudah memberi isyarat bahwa sudah lama ceramah ceramah yang ini disampaikan. Maka mari kita tutup dengan berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jatinabah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu. Kami sadari sebagai kebenaran Berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya dan nampakkanlah kebatilan itu kami sadari sebagai kebatilan dan berilah kemampuan untuk menjauhinya. Adana Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.